Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Hamdan kathiran taiban mubarakan fi Kama yuhibbu rabbuna wa yarda an la ilaha illallah Wa asyhadu anna muhammad rasulullah al ala muhammad Wa ala ali muhammad Kita lanjutkan di halaman 47 Lanjutkan pembahasan Al-mu'rabatu bil hurufi Setelah sebelumnya membahas isim musanna atau isim yang bermakna dua kita lanjutkan sanian jamul mudzakkaris salimu ya yang kedua adalah jama mudzakkar salim ya sama bis salimu bis salim li'annahu yaslimu mufradi mufraduhu min at-taghayyur inda jam'ihi ay ya yabqa ya, ya yabqa ala halatihi الأصلية وإنما يزاد عليه و يزاد عليه واو واو واو ونون واو ونون أو ياء ونون عند الجمع فيقال في جمع مسلم مسلمون في حالة الرفع ومسلمين في حالة النسب والجر ya dinamakan salim jama mudzakkar salim salim selamat karena bentuk mufradnya itu selamat dari perubahan pada bentuk jamaknya maksudnya adalah ya bentuk mufrad bentuk jamaknya itu tetap dalam keadaan asli sebagaimana mufradnya namun bedanya ditambahkan huruf waw dan nun atau ya dan nun pada bentuk jamaknya maka dikatakan untuk membuat jama' muslimun itu menjadi muslimuna fi halati raf'i dalam posisi marfu ya wa muslimina dan muslimina ketika kita menjadikan bentuk jama muslimun pada kondisi mansub dan jer ditambahkan ya muslimina ya dan nun ta'rifuhu definisinya huwa madalla ala aksara ya min isnaini bi ziyadati wawin wa nunin aw ya'in wa nunin ala mufradihi yaitu isim yang menunjukkan makna lebih dari dua laki-laki yang membuatnya itu dengan menambahkan huruf wawu dan nun itu yang model pertama atau ya dan nun pada model kedua ya penambahan itu pada bentuk mufradnya ya Waha sini ada catatan kaki nomor 2 waha hadhihi ziyadatu tugni 'anil ityani biwawil atfi wa takriril ismi fabadalan min an yuqal dan tambahan ini ya sebagai bentuk ya dari uh, waw ataf yang diulang isimnya sebagai ganti pada kalimat ja'a zaidun wa zaidun wa zaidun telah datang zaid dan Zaid dan Zaid maka dikatakan ja zaiduna maka ya daripada ja zaidun wa zaidun wa zaidun sampai tiga kali maka lebih singkat dibuat jama mudzakkar salim yaitu ja azaiduna zaiduna telah datang zaid zaid atau banyak zaid hukmuhu eh misaluhu contohnya dari jama mudzakkar salim sini ada al-mu'minuna wal mu'minina laki-laki beriman az-zaiduna waz-zaidina uh, eh, banyak zaid ya az-zaiduna was-sadiquna was-sadiqina ya para lelaki yang jujur itu diantara contoh-contoh jama mudzakkar salim hukmuhu bagaimana hukumnya dalam i'rab yurfa'u bil wawi marfu dengan tanda wawu wa yunsabu wa yujarru bil ya'i nasab dan majrur dengan tanda ya ya karena memang kita sedang membahas isim-isim yang mu'rab atau yang bisa di'rab dengan tanda huruf jadi jama mudzakkar salim itu marfu dengan huruf wawu dan mansub dan jer dengan huruf ya Pemisalu jam'il mudzakkar salimi al marfu'i pemisalan contoh jama mudzakkar salim ada pada kondisi marfu sebagaimana firman Allah qaluhu ta'ala ya fi suratil mu'minun ya dalam surat surat fi suratil mu'minin dalam surat al-mu'minun minal ayati yang pertama Qad aflahal mu'minuna Sungguh telah beruntung orang-orang yang beriman Fal mu'minuna maka kata al mu'minuna adalah jam'u mudzakkarin salimun marfu'un adalah jama mudzakkar salim i'rabnya marfu li'annahu fa'ilun karena dia sebagai fa'il atau pelaku wa alamatu raf'ihi alwawu niyabatan 'anil dhammati dan tanda marfu'nya adalah wawu sebagai ganti tanda dhamma wa misalu jam'il mudzakkari salimi al Pemisalan contoh jama mudzakkar salim yang mansub sebagaimana firman Allah taala qauluhu taala fi suratil baqarah minal ayat 223 wabashiril mu'minin dan berilah kabar gembira bagi orang-orang yang beriman fal mu'minina al maka kata al mu'minina adalah jamu mudzakarrin salimun mansubun jamak mudakar salim i'rabnya mansub li'annahu maf'ulun bih karena dia objek wa alamatu nasbihi al-ya'u niyabatan anil fathati karena dan tanda mansubnya adalah huruf ya sebagai ganti tanda fathah. Pemisalu ilmu dakar salimi al-majruri dan pemisalan jama mudzakkar salim pada kondisi majrur qauluhu ta'ala sebagaimana firman Allah taala fi suratil fath dalam surat al-fathah Allah berfirman radhiyallahu an radhiyallahu anil mu'minina Allah ya meridhoi ya Allah ridha atas orang-orang ya yang beriman. Fal mu'minina maka kata al mu'minina jam'u mudzakkarin salimun majrurun. Ya, al mu'minina adalah jama' mudzakkar salim. I'rabnya majrur li'annahu ya subiqa bi harfil jarrin wa alamatu jarrihi al ya'u niabatan anil kasrati. Ya, li'annahu subiqa bihar harfi jarrin wa alamatu jarrihi al-ya'u niyabatan anil kasrati ya karena dia didahului oleh huruf jar yaitu an dan tanda majrurnya adalah ya sebagai ganti tanda kasroh kita lihat catatan kaki di bawah fa fawaidun wa tanbihatun yang pertama la yujma'u jam'ul mudzakkaris salimu illa al asma al ad-da'ilata ala ala ala alal akla'i ya minaz zukuri fala yuqal jadi jama muzakkar salim itu tidaklah menjadi jama kecuali bagi isim isim ya yang menunjukkan ya atas laki-laki yang berakal menunjukkan makna laki-laki yang berakal maka tidak dikatakan nasohtun nisaa al mutazawijina aku menasehatkan kepada perempuan-perempuan yang telah menikah ya dan juga tidak dikatakan pada kalimat eh, rafa'tu al-kitaba al-mawdu'i al-mawdu'ina ya aku meninggikan kitab ya pada tempat-tempat gitu ya jadi tidak dikatakan seperti itu bal yukol namun yang benar adalah an-nisa'u al mutazawijatu ya perempuan-perempuan yang menikah jadi bukan an seperti contoh nasoh tu an-nisa'a al mutazawijina jadi bukan al mutazawijina menggunakan jamak mudzakkar salim karena al mutajawizina itu niatnya itu sebagai sifat bagi an Namun karena an itu tidak laki-laki walaupun dia berakal maka tidak bisa menggunakan jama mudzakkar salim. Maka yang benar an u al-mutajawwijatu. Maka kalimat yang benar adalah nasahtu an-nisa'a al-mutajawwijat aku menasehati perempuan-perempuan yang sudah menikah. Contoh yang lain tadi rafa'tu al-kitaba al-mawdu'ina. Itu salah. Yang benar adalah al-kitabu al itu. Ya, aku meninggikan, aku mengangkat kitab ke, ya mau apa aku mengangkat kitab sebenarnya mungkin lebih tepat ya aku membahas suatu bab ya atau kitab itu bab al maudu itu isu atau pokok objektif ya maka yang benar adalah rafa'tu al kitaba al maudu maudu'ata jadi aku ya mengangkat sebuah pokok permasalahan gitu ya kitab ya kitab itu bab ya bisa suatu yang dibahas al eh, maudu itu isu bisa tema dan lainnya ya maka yang benar itu jadi jama muzakkar salim itu digunakan untuk laki-laki yang menunjukkan makna laki-laki dan berakal yang kedua laisa min jam'il muzakkar salimi dan bukan termasuk jama muzakkar salim itu contoh kata syayatina syaitan syaton masakina ya orang-orang miskin. Wa mahuma min jam'it taksir karena sungguhnya keduanya itu adalah jama taksir. Walaupun seolah-olah diakhiri ya dan nun di akhirnya seperti jama mudzakkar salim. Lianna nunahuma asliyatan liwujudiha fil mufrad. Karena huruf nun pada kedua kata tersebut adalah huruf nun yang asli yang berada atau nampak ya yang nampak pada bentuk mufradnya yaitu syaitanu atau miskinu syaitan dan orang miskin wanunu wanun wanunu jam'il mudzakkar salimi la takunu ila zaidatan maftuhatan Sedangkan nun pada jamak mudzakkar salim ya tidak boleh tidak maka nun itu adalah nun tambahan yang diharokati fathah. Qala ta'ala sebagaimana firman Allah taala dalam surat At-Taubah ayat 60 Innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha Sesungguhnya zakat-zakat itu bagi fakir miskin bagi orang-orang fakir dan orang-orang miskin dan pengurus-pengurus zakat ya sedekat ya lil fuqara wal masakin masa masakin di sini adalah jama taksir gitu ya bukan jama muzakar salim ya karena nunnya itu di sana masakin adalah nun yang asli Selanjutnya silakan dikerjakan tamrin halaman 48 tamarin. Yang pertama istakhrij istakhrij jam al mudzakkar salima wa bayyana hukmahu min qawlihi ta'ala. Keluarkanlah bentuk jama mudzakkar salim dan jelaskan hukumnya dari firman Allah Ta'ala lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'una wa yamna'una Silakan dikeluarkan mana jama mudzakkar salimnya dan jelaskan hukumnya. Ya, maksudnya i'rabnya apa? Yang kedua ya ya ijma' al-kalimatil atiyati jam'a mudakarin saliman abidun muhammadun sadiqun jadikanlah kata-kata abidun Muhammadun sadikun menjadi ke bentuk jama mudzakkar salimnya. Yang ketiga, doa alamata checklist ama majam il mudzakkar salim wa alamata silang ama maghairihi ma bayanis sababi. Letakkanlah tanda checklist ya di depan jama mudzakkar salim dan tanda silang di depan yang selainnya ma'abayani sebab sertakan alasannya ya yang keempat a'rib qawlu qawlahu ta'ala irablah firman Allah ta'ala ya yafrahul mu'minuna silahkan dikerjakan dengan materi sebagaimana uh, pada rekaman ini Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atuubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.